Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan al-usul bil usul Ditulis sudah Syaikhul Islam Ta'ala Masih dalam bahasan al-ijma' Sebutkan pada pertemuan lewat Pembahasan ijma' ini termasuk sumber hukum Islam Kemudian beliau menyebutkan Tentang alasan-alasan ya Di samping sumber hukum Islam Yang utama dan yang pertama adalah Al-Quran Kemudian hadis Kemudian ijma' ini Kemudian beliau mengatakan qala rahimahullah taala anwa'ul ijma. Macam-macam ijma. Ijma. Ijma itu pernah kita sebutkan yaitu kesepakatan orang ahlu ahlu istihad dari ulama ahlu istihad umat ini setelah Nabi SAW meninggal terhadap hukum syariat. Ini kesepakatan para ulama tentang suatu permasalahan syariat. Nah, demikian itu ijma. Sebutkan bahwa al-ijma itu nau'an. Al-ijma'u nau'an. Ijma ada dua jenis. Qat'i wa doni. Qat'i yang pasti, doni yang itu berupa prasangka. Sudah kita sebutkan namanya prasangka itu mendekati kepada kebenaran. 70%, 80% kepada kebenaran. Kalau qat'i ini ya yaitu yang sudah pasti. Seperti apa? Wajibnya sholat itu kan ijma. Sesuatu yang sudah pasti. Semua beliau al-qat'i, al-awwal fal qat'i, qat'i ini yang pasti. Ma yu'lamu minal ummah bidarurah apa yang diketahui terjadinya dari umat ini, umat Islam, bidarurah dengan suatu yang pasti. Darurat mereka sudah tahu hal seperti ini. Tidak bisa tidak mereka sudah tahu. Kali ala wujubi Salawatil khams. Sebagaimana seperti sepakatnya tentang wajibnya sholat lima waktu. Watahrimu zina, Watahrimi zina, haramnya zina. Semua sudah tahu. Memang zina itu adalah haram. Wadanaulah ahad yungkiru sebut, Jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari tetapnya. Ya demikian. Bahkan yang menyelisihnya bisa kafir. Oh enggak, zina tidak haram ya kafir. Ya, ini ijma' qat'i. Salat lima waktu tidak wajib, ya, bisa kafir. Ya ini yang pertama bisa ditulis ijma ada dua yang pertama sesuatu yang pasti yaitu apa itu yang pasti yang mesti umat itu mengetahuinya tentang bahwa itu adalah sepakat diketahui bahwa umat Islam itu sepakat bahwa itu adalah ijma seperti wajibnya sholat lima waktu dan tadi kemudian azan yang kedua wadoni yakni prasangka ma, yu'lam illa bi tatabbu' wal istiqra' Ini ijma yang tidak diketahui kecuali dengan apa? Dengan kita mencari-cari. Dengan mereka para ulama mencari-cari wal istiqra, demikian juga mereka membaca. Dicari. Imam Syafi'i bilang apa umpamanya? Imam Ahmad bilang apa? Imam Nawawi bilang ya ini Imam Abu Hanifah bilang apa? Imam Malik bilang apa? Kemudian yang lain bilang apa? Oh sepakat mereka. Baru dikatakan apa? Ijma' doni. Jadi cari dulu. Istiqra maksudnya adalah dibaca-baca dari ucapan mereka. Tatabu ya ini diikuti gimana mereka bilang. Dan mereka terjadi perselisihan para ulama. Mungkin nggak seperti ini Isma Doni ini. Sebagian ulama dan itu yang lebih tepat ucapan Syaikhul Islam dia dia di akidah wasithiyah. Wal ijma' alladhi yantabit ijma' yang mungkin terjadi yang dia itu bisa teratur maka dari salafus soleh itu apa yang ada padanya salafus saleh. Ini paling mudah digambarkan di zaman sahabat. Karena mereka belum apa belum tersebar. Mereka belum pergi ke arah ini dan itu. Ya, kalau zaman sekarang diketahui ijma sulit. Kenapa? Karena sudah tersebar. Harus dicari. Si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa, demikian. Sehingga ijma yang dianggap itu adalah di zaman salafus soleh. Ya, sebelum banyak perselisihan dan sebelum tersebar umat-umat ini. Nah, Oleh karena itu yang dianggap adalah demikian. Dan ini ijma doni. Ya, demikian. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan sama Sa'id "Idza dari ijma'an tadunnuhu mukhalifan" kalau engkau ya mengetahui ya bahwa ijma ini tidak mungkin kemudian menjadi kebenaran ya. Kalau engkau mengetahui suatu ijma kemudian kamu menyangka, "Loh, ijma ini menyelisih ayat atau menyelisih hadis." Maka ini tidak mungkin. Tidak mungkin ijma menyelisih ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Beliau mengatakan fandur, kalau kamu lihat ternyata ada di situ seakan-akan berselisih, maka lihat dirimu sendiri. Fa'ima yakun dalil gue sahih. Mungkin kamu mendapati dalilnya itu gairu sahihin, bukan sohi. Ya kamu anggap itu sohi yang itu menyelisi ijma, ternyata dhaif. Au gue sahih, ini gue sahih atau tidak apa? Tidak sahih, tidak jelas. Kadang-kadang dalil itu lafaznya tidak jelas. Menurut dia. Ya, seperti umpamanya ya masalah hadis Nabi ketika waktu itu ada seorang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan ruku, maka beliau apa? Mendatangi sof dalam keadaan apa? Dalam keadaan merunduk. Kemudian apa? Kemudian setelah itu Nabi mengatakan ketika selesai salat, "Zadaqallahu hirsan, hirsan wala ta'ud." Semoga Allah menambah kamu semangat dan jangan kamu mengulangi. Nah, di sini para ulama berselisih. Orang yang mendapati imam dalam keadaan dia sudah ruku itu dihitung satu rakaat atau tidak. Paham? Jadi, memang kita mendapati imam sudah ruku. Kita menganggap orang ini sudah dapat satu rakaat atau enggak. Nah, ini terjadi perselisihan. Selain mengatakan bahwa di sini sahih bukan muslim tapi gairu sahih, tidak jelas menghukumi. Nabi cuma mengatakan semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan kamu ulangi Nah, ini tidak menunjukkan bahwa Nabi itu menganggap satu rakaat atau tidak Sehingga para ulama berselisih dalam masalah ini. Jadi gue sorry. Jadi kadang hadis itu sahih tapi tidak jelas menghukumi masalah itu. Au mansukhon atau kadang-kadang hadisnya itu sudah dihapus. Au bil masalah khilaf lam ta'lamu. Atau sudah ada perselisihan kamu tidak mengetahuinya. Ya, jadi jenis isma ada dua, ada yang dia itu jelas, ada yang dia itu idoni, prasangka tadi. Misalnya itu dulu. Ya, subhanallah juga, semoga subhanallah.